Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyadu an la ilaha illallah ahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah swt Di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menyatakan diantaranya beliau bersabda maka na akhir kalabuhu la ilaha illallah al jannah barang siapa yang sampai akhir hayatnya masih menyatakan berpegang dengan prinsip la ilaha illallah maka dia pasti masuk surga dalam hadis yang hampir serupa dengan itu Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang sampai akhir hayatnya masih menyatakan la ilallah maka haramlah baginya api neraka jahanam itu mungkin juga yang mendasari mengapa Rasulullah SAW pun dalam hadis yang lain berpesan lakinu mautakum bila ilah ilallah talkinlah bantulah saudara-saudara kalian yang akan meninggal itu dengan bacaan la ilaha illallah hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang segera akan mungkin muncul dalam benak kita apa maksud dari hadis-hadis ini? Apa yang dimaksud dengan seorang menyatakan la Allah? apakah cukup dengan sekedar lidahnya mengikrarkan ucapan itu? Sementara perbuatan dan tindakan sehari-harinya bertentangan jauh dengan makna yang terkandung dalam kalimat itu sendiri. La ilaha illallah <clears throat> Paling tidak saya melihat Ada empat makna yang terkandung di sana Seseorang tauhidullah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memposisikan Allah sebagai zat yang mahbub dan yang kedua sebagai Allah sebagai zat yang ma'bud lalu ya Allah sebagai zat yang matbu' dan yang keempat Allah sebagai zat yang marhub ini kalau pakai whiteboard ini kelihatan ya. yang di depan. Ini pengertian dari <clears throat> La ilaha illallah. Ini mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> paling tidak ada empat yang paling mendasar yaitu Allah sebagai zat yang al-mahbub Lalu Allah sebagai zat yang al-ma'bud <clears throat> Jadi <clears throat> yang pertama Allah sebagai zat yang al-mahbub, yang kedua al-ma'bud, yang ketiga al-matbu, keempat al-marhub. Al-mahbub dari kata hub, cinta. Jadi seorang dengan la ilaha illallah itu harus menjadikan Allah sebagai zat yang paling dia cintai. Barulah dia bisa dikatakan benar sudah la ilaha illallah. Dasarnya kita lihat bisa dalam Quran surat Al-Baqarah 165, surat 2 ayat 165 dan surat At-Taubah 9 ayat 48. Bulan yang lalu kita sudah cukup banyak menyinggung masalah ini ketika kita membahas tentang muhasabah kita dalam surat Al-Asr, Allazina amanu. Bahwa ciri orang yang beriman itu Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Ciri orang yang beriman itu rasa cintanya kepada Allah itu sangat kuat. Kata asyaddu Ini dari kata sadid. Syadidun itu kuat. Kalau asadu itu isim tafdil. Alhamdulillah di sini jemaah semua menguasai bahasa Arab. Ya, kita meren. Ya, asadu itu sangat kuat. Jadi ini sekaligus memberi petunjuk kepada kita bahwa Islam sangat tidak menyalahkan kalau ada seorang muslim itu kuat cintanya kepada dunia ini. Pada harta, pada jabatan, pada istri, pada suami, pada anak, pada apapun yang ada di dunia ini. Sampai jangankan sekedar mencintai, kuat mencintai itu masih tidak salah. Sepanjang tetap cintanya kepada Allah itu lebih kuat. Artinya cinta dia kepada Allah harus bisa mengalahkan cinta dia kepada selain Allah. Sehingga dia tidak akan mungkin mau kaya dengan jalan yang tidak diridai Allah dia tidak akan mungkin mencintai seseorang yang tidak pantas untuk dicintai oleh Allah. Karena itu dia tidak akan mungkin melakukan perbuatan di dunia ini, perbuatan maksiat dan dosa yang jelas nyata-nyata, pasti perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa itu dimurkai oleh Allah. Itulah orang yang betul-betul la ilaha illallah. Itu ya. Jadi hidupnya pasti selalu ada di jalan yang diridai Allah. Mereka inilah yang dijanjikan oleh hadis itu pasti masuk surga haram bagi <laughs> neraka jahanam karena sudah pasti hidupnya akan berada jalan-jalan hidup dari Allah SWT karena bagaimana mungkin seorang bisa dikatakan mencintai Allah lalu melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah pada bulan yang lalu saya sempat mengutip hadis dari sini kita bisa memahami kenapa ada hadis Rasul yang mengatakan La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku syarik hina yasriku wa huwa mu'min wa la yasrabul khamr hina yasrabu wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang pezina itu berzina kalau dia berzina dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seorang pencuri mencuri, tidak mungkin seorang peminum khamar meminum khamar kalau itu dilakukannya dalam keadaan beriman. Tidak mungkin keimanan menyatu dengan kemaksiatan. Dan orang yang beriman dia akan mencintai Allah. Kalau dia mencintai Allah, dia hanya akan melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Dia akan berusaha mencintai semua yang dicintai oleh Allah dan membenci semua yang dibenci oleh Allah. Itu yang saya sempat ini kan. Ada satu satu pengalaman, bukan satu, beberapa kali saya mengalami hal ini ya. Seorang pemuda dari Jakarta datang menemui saya di Bandung. Lalu dia menyatakan bahwa dia sudah sangat luar biasa kebelet lah gitu, mencintai seorang wanita. Saya ada masalah ya, mencintai seorang luar biasa mencintai seorang wanita. Bagus dia bilang. Dan nggak ada nggak ada salahnya itu. Yang salah itu kalau saudara sampai mencintai laki-laki. Masalahnya katanya Pak, wanita yang saya cintai itu seorang Nasrani saya sudah tanya di Jakarta beberapa ulama sebagian lalu menjawab ya halal katanya pernikahan itu kalau kamu mau nikah dasar mereka adalah Quran surah Al-Maidah ayat 5 bahwa sembelihan orang-orang ahli kitab itu halal untukmu begitu pula wanitanya untuk dinikahi sebagian ulama lagi katanya mengharamkan alasan mereka bahwa Al-Maidah ayat 5 yang membolehkan seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab Yahudi atau Nasrani, ya Nasrani itu itu ahli kitab pada saat turunnya ayat 5 itu itu ahli kitab yang hidup di zaman Rasul di mana mereka belum sesesat seperti sekarang ini lalu itu lalu ditanggapi oleh yang membolehkan wah tidak katanya ahli kitab di zaman Rasul dan zaman sekarang sudah sama-sama sesatnya Buktinya pada saat ayat turun 5 Al-Ma'idah itu Allah sudah menyatakan bahwa mereka sudah menjadikan Allah itu salisun salasah tiga tiga oknum Tuhan Bapa Tuhan Anak Roh Kudus dan seterusnya dan mereka sudah merusak kitab yang ada sehingga sudah tidak ada sebenarnya ahli kitab itu dalam pengertian memegang kitab yang karena mereka sudah merubahnya dengan hawa nafsu mereka yuharifuna biafahin sarwa aja nu ayeuna itu dan Allah kemudian membolehkan soal bagus dan tidak bagus soal lain, tapi ini soal boleh dan tidak boleh. Oh, jadi ramailah saya. Mereka berbeda, saya yang bingung gitu. Jadi akhirnya katanya ada seorang memberi rekomendasi kepada saya untuk menemui bapak di Bandung ini untuk menanyakan jadi kumaha sebenarnya. Lalu saya jawab, ya gitu. gitu. Itu saya bilang sejak zaman dulu, sejak zaman para sahabat memang sudah terjadi dua perbedaan, dua pandangan ini antara yang membolehkan dan tidak membolehkan, yang mengharamkan sahabat Ibnu Umar misalnya, yang lain sahabat membolehkan dan seterusnya. Di kalangan para ulama fikih pun terjadi perbedaan ini. Nah, saya bilang sementara ingin mencoba menyampingkan dulu persoalan perbedaan ini persoalan perbedaan ini kita saya mencoba ingin menyampingkan dulu persoalan perbedaan fikihnya yang saya mau lihat dari sisi akidahnya anda seorang mumin mumin kenapa insya Allah apa ciri keimanan anda ya? apa ciri bukti bahwa anda itu seorang mukmin nah dia terdiam lalu saya katakan dalam Quran surat Al-Baqarah 165 atau bah 48 itu dinyatakan bahwa ciri seorang mukmin itu cintanya kepada Allah itu sangat kuat mengalahkan cinta dia kepada selain Allah. Sehingga dia tidak akan pernah mungkin mencintai sesuatu di dunia ini yang tidak yang tidak dicintai oleh Allah. Maka keimananlah yang telah memisahkan Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Di satu sisi Nabi Ibrahim mengajak manusia untuk meninggalkan menyembah berhala dan hanya menyembah Allah yang esa. Eh, malah bapaknya justru yang membuat berhala untuk disembah oleh orang-orang musyrikin. Ya, akhirnya terpaksa Nabi Ibrahim mengatakan, ya sudah, kalau gitu berpisahlah kita. Berpisahlah anak dengan ayahnya, berpisahlah ayah dengan anaknya. Bahkan Nabi Nuh harus siap saja menyaksikan bagaimana anaknya Kanan itu ditenggelamkan oleh Allah bersama orang-orang musyrikin lainnya. Yang memisahkan mereka apa? La ilaha illallah. Sehingga Nabi Nuh menyaksikan itu dan bagaimana anaknya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya baca dalam kitab Minhajul Abidin ketika anak itu akan tenggelam sempat saja Nabi sang anak itu menjerit, memanggil-manggil nama ayahnya. Dan konon katanya terpanggil juga kemanusiaan Nabi Nuh itu. Sehingga tak terasa dia sudah mengulurkan tangannya dan berdoa, Ya Allah selamatkan anakku. Secara kemanusiaan wajar siapa seorang ayah yang tega melihat anaknya mau mati meminta jerit jerit minta tolong itu. Saya baca dalam asar yang dikutip Imam Al Ghazali dalam kitab ini Gara-gara doanya ini Nabi Nuh mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira hai Nuh konsekuen. Bagaimanapun anakmu itu termasuk orang-orang musyrik yang harus ikut tenggelam bersama orang musyrik lainnya. Apakah karena dia putra seorang nabi lalu ingin mendapat dispensasi? Ya bisa Nuh. Masihnya di hadapan hukum manusia. Ini punten putra anu tolong diselesaikan. Itu di di orang gitu. Di depan Allah ya tidak ada perbedaan anak Nabi bukan bukan Nabi. Gara-garanya gara-gara doanya ini ya itulah saya baca dalam asar itu Nabi Nuh selama 40 tahun tidak mau melihat ke atas. Nunduk selama 40 tahun ini Umurnya kan di atas ribu Nabi Nuh. Dakwahnya saja 950 tahun dalam Al-Qur'an itu. Itu 40 tahun nunduk gitu gak berani melihat ke atas. Kenapa? Malu pada Allah. Karena sudah meminta sesuatu yang tidak pantas beliau mintain. Itu malunya 40 tahun. Kita Alhamdulillah hampir tidak ada rasa malu itu. Bukan Alhamdulillah, Nauzubillah itu. Baru juga kemarin berbuat dosa, eh nggak doa amat terus. Dosa-dosa nggak doa nggak doa. Jadi saya bilang Keimanan kita kepada Allah menyebabkan kita hanya mencintai yang dicintai oleh Allah, membenci yang dibenci oleh Allah. Ini terkesan nanti bisa terkesan seperti ekstrim ya, tapi akidah itu memang seperti itu. Jadi kalau saya, saya insya Allah mudah-mudahan termasuk orang yang sangat toleran situ dalam hal perbedaan fikih. ya. Antara kelompok misalnya NU, Persis, dan Muhammadiyah berbeda dalam dalam masalah-masalah furu'iyah saya angkat topi saja untuk perbedaan itu. Itu masalah-masalah yang memungkinkan. Tapi kalau sudah berbicara masalah prinsip akidah, akidah itu tidak ada abu-abu. Akidah itu hanya bicara dua alternatif, iman atau kafir. Mukminan atau kafiran, imma sakiran atau imma kafura, gitu. Dia kalau tidak mukmin ya kafir. Kalau tidak kafir ya mukmin. Tidak ada kalau tidak hitam ya putih, nggak ada abu-abu. Nggak ada nggak ada istilah dalam keimanan itu rada iman. Rada kafir, <laughs> nggak ada itu. Atau misalnya alhamdulillah ya si anu ya 70% sudah beriman dia. Tinggal 30% lagi kafirnya itu. Nggak ada itu. Atau dia alhamdulillah sudah beriman kepada sebagian Al-Quran <laughs> lalu dia masih kufur dengan sebagian yang lain. Ya berarti masih kafir itu. Karena keimanan dia harus harus mutlak. dalam terhadap Al-Quran la raiba fi hudan tidak boleh ada keraguan terhadap satu aturan pun satu ayat pun tidak boleh ada keraguan ini kesannya mungkin bisa jadi Orang kalau modelnya ekstrim, ya harus ekstrim. Kalau memang itu istilah ekstrim itu harus kenal kepada seperti itu harus ekstrim dalam akidah. Jadi saya katakan, menurut anda, anda mukmin nggak mukmin? Orang yang mukmin itu harus mencintai Allah dan membenci semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wanita yang sekarang kamu cintai sampai kebelat seperti ini, jauh-jauh datang di Jakarta, ke Bandung, itu menurut anda dia itu kafir nggak? Kafir. Nah, silakanlah baca kata Allah gitu ya. Dalam keyakinan kita kafir karena Allah menyatakan itu. Misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1, Al-Baqarah ayat 6. Lam yakunil ladzina kafaru Lam yakunil ladzina kafaru Siapa yang kafaru ini? Min siapa nih? Min ahlil kitab wal musyrikin. Alhamdulillah semuanya hafal. Hafal Quran. Ayat yamah, Al musyrikin. Jadi kafaru itu baik orang-orang kafir itu dari ahli kitab yang dulunya pernah diturunkan oleh Allah kepada mereka kitab tapi tetap kafaru karena mereka sudah mengkuburi kitab-kitab Allah yang pernah mereka turunkan yaitu Yahudi dan Nasara maupun kafir dari orang-orang yang tidak pernah menerima kitab yaitu kafir musyrikin yang lainnya nah, itu semuanya itu kafaru Ya. Semua orang mukmin harus meyakini ini karena ini adalah firman Allah bahwa orang-orang orang-orang ahli kitab itu kafir. Dan tidak ada yang tidak mengkafirkan itu kecuali orang kafir lagi seperti orang-orang jil. Yang mereka tidak mau mengkafirkan orang ahli kitab berarti tidak mau mengimani firman Allah ini. Allah kata Allah kafir ahli kitab, orang jil, entah. Nah, berarti kafir dia terhadap Allah. Gitu. Jadi kalau dia itu termasuk orang yang kafaru, maka dia itu termasuk yang dicintai atau tidak oleh Allah. Hmm, te... Bahkan 17 kali saya katakan <laughs> Anda di dalam sholat itu setiap hari minimal dalam sholat fardu Anda membaca Ghairil maghdubi alaihim Waladdolin Siapa yang dimaksud maghdubi alaihim Para ahli semua ahli tafsir mengatakan yang maksud maghdubi alaihim itu Bani Israel. Baik yang Yahudinya maupun yang Nasaranya. Jadi mereka ini adalah yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda baca itu setiap 17 kali. Lalu Anda bagaimana Anda bisa mencintai yang dimurkai oleh Allah? Ini ada ada masalah dalam dalam keimanan saudara. Bagaimana saudara bisa mencintai yang dimurkai oleh Allah? Tapi kakak belat gitu. Sudahlah saya bilang pulang ke Jakarta jangan puguh lah. Gitu. Ini ini ini yang dipertaruhkan ini keakidah, ini keimanan. Untuk menguji apakah betul kita itu mencintai Allah. Saya sedang ber, sering berhadapan dengan masalah seperti ini. Ya. Kali ini saya berhadapan dengan seorang mahasiswi semester 6 Fakultas Kedokteran Unpad. Baru saja sebelum saya sini teman-temannya nelfon lagi mau ketemu. Saya saya ada ada keperluan. Mahasiswi Fakultas Kedokteran semester 6. Pintar anaknya itu. Kata orang tuanya SLTP, SLTA di Purwakarta dia sampai dapat beasiswa bupati karena pinternya. Dari lima bersaudara dialah yang paling pinter dan dialah yang terkesan oleh orang tuanya paling soleh sehingga dia pun berpakaian muslimah. Satu-satunya lah yang diterima di Unpad dari lima bersaudara. Tiba-tiba dia datang menemui orang tuanya, saya mau menikah ya orang tuanya kaget gitu dia masih semester 6 kok belum selesai kuliah kok udah menikah lebih kaget lagi ketika ditanya siapa calon suamimu si Anu Nasrani loh kata orang tuanya kan kamu <laughs> tidak mungkin sebagai seorang muslimah menikah dengan seorang laki-laki non muslim itu jelas Al-Baqarah 221 seorang wanita muslimah tidak dimungkinkan menikah kecuali dengan laki-laki muslim. Nah, dia tetap matot, Saya tetap ingin menikah. Hanya dengan jalan paksa lewat tangan aparat diculik itu dari diambil lah itu bukan diculik, diambil dari tangan si laki-laki itu. Lalu, nah itulah lagi salahnya si orang tua. Ya dibawa ke Suryalaya di dihijikan yang negara itu. Ya anak itu ya nurut saja, tapi suatu saat pihak Suralaya itu nelfon ibunya dan mengatakan, "Bu, anak ibu itu hamil. Sekarang sudah besar kandungannya." Dia tidak pernah tahu kalau anaknya itu sebenarnya sudah hamil. Hamil di luar nikah. Terpukul lagi orang tuanya. Keluarkan lagi dari Suralaya itu. santai Suralaya itu. Jadi kata orang tuanya gini, kalau memang itu yang menjadi ganjelan kamu, sekarang kamu pergi saja ke Surabaya, tinggal dengan kakak kamu di Surabaya, sampai kamu melahirkan, kamu cuti dulu dari <clears throat> dari Unpad. Setelah kamu melahirkan, anak itu biar kami yang mengurus, kamu nanti kuliah lagi. Yang pasti kamu tidak mungkin menikah dengan laki-laki itu. Dia tetap ngotot, balik lagi kepada si laki-laki itu. Lihat nah, ah, orang tuanya ya sudah kalau begitu nggak usah lagi menginjak rumah ini dan jangan temui saya lagi. Kamu bukan anak saya lagi. Sikap yang tadi selama tinggal ayah kata si Nabi Ibrahim pada harus selama tinggal nak kata Nabi Nuh pada putranya. Lalu ceritanya ini si anak itu melahirkan. Setelah melahirkan barulah dia dibawa ke gereja untuk dibaptis dia dengan bayinya itu. Selesailah sudah. Tinggallah dia dengan si laki-laki itu. Nampaknya ya karena memang dasar keimanannya itu memang ada gitu ya. Makin hari dia makin gelisah itu dengan kondisi kehidupan seperti itu. Bahkan sempat dia terpikir dia ingin sholat gitu ya. Terus dibaptis tapi ingin sholat. Ini tadi ribu. Gitu. takut Akhirnya dia bicara sama teman-temannya, teman-temannya kemudian lapor ke saya gitu. Nah, saya bilang cobalah dibujuk supaya dia bisa nemui saya. Datang dia ke rumah. Lebih dari dua setengah jam saya bicara itu. Menangis. Saya katakan subhanallah. Apa yang sedang terjadi dengan diri Anda itu? Seorang mukmin itu dia siap mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, kekayaan, harta, kalau perlu nyawanya demi keimanan, demi akidah. itu si laki-lakinya itu ternyata kuliah enggak pengangguran terus orang di rumah orang tuanya itu tempat perjudian mabuk-mabuk gitu. itu itu Lalu sekarang Anda mengorbankan keimanan Anda, akidah Anda, lalu Anda korbankan orang tua dengan berbuat durhaka pada orang tua, sampai ayahnya itu stroke, sakit. Saking mikirin si anak itu, masuk rumah sakit. Anda korbankan keimanan, Anda korbankan orang tua untuk berbuat gara-gara si bedul itu Ini apa saudara ini? Nangis dia tuh. Dia bilang, saudara saya, saya termasuk saudara tidak akan pernah tahu kapan berakhir umur anda. Mungkin besok lusa anda meninggal atau mungkin besok lusa orang tua anda meninggal. Kita tidak tahu ajal. Tidak ada waktu saudara. Segera anda bertobat kembali pada keimanan saudara dan segera temui kedua orang tua anda sujudlah dalam arti hormat pada kedua orang tua minta ampun pada mereka Nah, Alhamdulillah akhirnya kita bisa kontak dengan orang tuanya dan orang tuanya datang menemui saya di rumah dari Purwakarta itu. Kata orang tuanya, ya kami kecewa luar biasa, tapi kami siap untuk kehilangan dia. Tidak mungkin saya membayangkan katanya di akhirat nanti yang satu di surga, satu di neraka. Dia bukan anak saya lagi. Gitu. Tapi kalau dia mau kembali kepada Islam kata si ayahnya itu dan dia mau tobat kami siap untuk memeluknya kembali nah, ada harapan lagi saya nah pertemuan yang tadi itu rencananya menanyakan si anaknya dan kemudian untuk mempertemukan kembali dengan orang tuanya ini dasar yang saya katakan tadi sudahkah seorang itu la ilaha illallah dia harus betul-betul menjadikan menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya zat yang al-mahbub. Yang kedua, waktu kita. Yang kedua Allah sebagai zat al-ma'bud. Ma'bud artinya zat yang satu-satunya yang diibadahi. Zat tempat kita mengabdi, Dasarnya bisa kita lihat memang seperti yang selalu kita ikrarkan ya paling tidak 17 kali lagi dalam satu hari semalam di mana kita menyatakan di hadapan Allah iya karena budu iya karena budu wa iya nasta'in Luar biasa ya kalimat ini. Bagi bapak-bapak yang menguasai bahasa Arab tadi, tentu kalimat ini sudah sudah menyimpang dari kaedah bahasa Arab. Disinilah kemujizatan Al-Quran sehingga semakin yakin orang bahwa semakin yakin seorang mukmin mustahil ini ucapan seorang manusia bernama Muhammad yang buta huruf dalam kalimat bahasa Arab, itu kalau ada fiil, ada kata kerja, maka susunannya itu berlainan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau kita kan subjek mendahului predikat, baru objek kan gitu. Misalnya saya membuat kalimat begini, Hasan membaca buku. Hasan subjek, membaca predikat, buku objek. Ali memukul anjing. Yang begitu kalimatnya itu. Ali subjek memukul predikat anjing objek. Itu dalam bahasa Indonesia Inggris seperti itu. Dalam bahasa Arab tidak. Kalau sudah ada fiil, kata kerja, fiil yang didahulukan. Jadi dalam contoh tadi misalnya Hasan membaca buku dalam bahasa Arab harus disusun membaca Hasan buku jadi qara'a Hasan al-kitabah, membaca Hasan buku. Memukul Ali anjing. Nah itu susunanannya Doroba Aliun al-kalba Itu susunan bahasanya begitu Jadi bukan Ali memukul anjing Memukul Ali anjing Membaca Hasan buku Jadi dalam dalam susunan ini, dalam susunan kalimat ini, kata kerjanya mana nih? Nabudu. Oh, cek saja. Dikuasai bahasa Arab. Nabudu. Jadi harusnya nabudu iyaka wanastain iyaka itu. Jadi nabudu iyaka wanastain iyaka ihdinas siratal Iya, gitu. Nah, kenapa sekarang dibalik ini? Jadi melanggar kaedah ini, kaedah bahasa. Kok dia jadi melanggar kaedah bahasa ini? Andai kata sekarang berpegang dengan kaedah bahasa, di mana kata kerja didahulukan, nak budu, kami mengabdi kepada siapa? ke, sebelum muncul IAK belum jelas itu pengabdian itu kepada siapa dan berarti terbuka peluang pengabdian kepada siapa saja. Kami mengabdi pada siapa? Ya siapa saja. Kepada ini, pada itu, pada Mbah Jamrong, pada Mbah Naon. Jadi sangat mungkin mengabdi pada patung, kepada ini, kepada pohon, kepada si eta, pada si itu, Baru kemudian pengabdian itu kepada Allah ketika muncul iyaka. Ya kan itu? Berlainan dengan kalimat ini ketika ini didahulukan. Iyaka hanya kepadamu ya Allah. Kami mengerti. Tidak terbuka sedikit pun peluang pengabdian kepada selain Allah. Sudah ditutup dengan hanya kepadamu. Itu didahulukan. Hanya kepadamu ya Allah. Kami mengerti. Maka tidak ada pengabdian kepada selain Allah. Tidak terbuka peluang sama sekali pengabdian pada selain Allah. Dengan kata lain bahwa pengabdian kita kepada apapun di dunia ini harus dalam rangka pengabdian kita kepada Allah. Saya tidak mungkin mengabdi kepada seseorang kecuali kalau itu memang dalam rangka pengabdian saya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat saya, seluruh ibadah saya, seluruh hidup saya, seluruh hidup saya wa mahyaya. Hidup saya diantaranya 8 jam saya ditelepon. Bekerja, melayani masyarakat dan lain sebagainya. 8 jam saya bekerja itu. Itu untuk siapa? Untuk Allah harus dalam pengabdian kepada Allah lillahi rabbil alamin maka saya pun siap dalam hidup ini mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan kalau perlu harta, bahkan kalau perlu nyawa, wama mati. Kalau memang hanya dengan pengorbanan itu lillahi rabbil alamin baru bisa saya capai. Jadi semuanya pengabdian karena iya karena buru. Jadi sebagai seorang istri saya dia akan mengatakan silakan Kang atau Mas silakan Akang atau Mas minta apa saja untuk saya lakukan. Saya akan lakukan sebagai pengabdian saya sebagai seorang istri pada suami. Saya akan lakukan apa apapun yang kamu minta sebagai sebagai seorang suami. Saya akan lakukan kalau memang itu benar menurut Allah. Sebab berarti pada saat itu saya sedang mengabdi kepada Allah lewat bakti saya kepada suami. Tapi sekali kamu meminta saya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan dan hukum Allah, saya tidak akan pernah melakukan itu. Silakan ibu, bapak menyuruh saya melakukan apa saja kata seorang anak pada kedua orang tuanya. Saya akan lakukan itu. Jika itu benar menurut Allah. Tapi kalau yang bapak dan ibu minta untuk saya lakukan itu jelas bertentangan dengan aturan Allah. Nasihat Luqman dalam kepada anaknya dalam Quran surat Luqman, fala huma, Jangan sekali-kali kamu taati keinginan kedua orang tuamu. Walaupun pergaulilah orang tua itu dengan baik, tetapi mentaatinya tidak mungkin. Loh hidup saya tuh hanya iya karena budu, hanya mengabdi kepada Allah. Silakan Bapak sebagai pimpinan menyuruh saya melakukan apa saja. Akan saya lakukan semua itu. Kalau memang itu dalam pengabdian pada Allah. Tapi kalau yang Bapak minta itu sesuatu yang jelas bertentangan dengan aturan dan hukum Allah. Saya harus menyalahi peraturan, saya harus mengkhianati orang lain dan lain sebagainya. Saya harus korup misalnya membantu Bapak untuk korup dan seterusnya. Demi la ilaha illallah saya, saya tidak akan mungkin melakukan itu. Ini berarti memang kita sudah menjadikan Allah sebagai al-ma'bud. Jadi pengertian la ilaha illallah itu tidak sederhana <laughs> seperti yang dibayangkan. Jadi mungkin tadi pertanyaan bagaimana dengan orang menyatakan la ilaha illallah itu lalu pasti masuk surga haram baginya neraka jahanam. Kalau la ilaha illallah sudah dalam pengertian begini. Wa iyyaka nasta'in kalau misalnya wanastain iyaka, kami meminta pertolongan pada siapa? Kepada si ini, kepada si anu, pada si eta, pada si itu. Baru kita meminta pertolongan itu hanya pada Allah ketika muncul kata iyaka. Tapi lain dengan wa iyaka, hanya kepadamu ya Allah. Kami memohon pertolongan. Artinya apa? Saya tidak pernah punya keyakinan secuil pun, sedikit pun bahwa ada yang bisa menolong saya. Kecuali Allah. Kenapa? Kalaupun ada yang bisa membantu saya di dunia itu kan <laughs> karena Allah. Dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit saya. Kalau Allah tidak mau menyembuhkan. Tidak ada seorang manusia dokter pun bisa berpikir karena Allah. Dia bisa menggerakkan tangan karena Allah. Dia bisa melihat dan memeriksa saya karena Allah. Karena itu saya hanya meminta pertolongan kepada Allah. Dan saya berharap pertolongan Allah itu datang lewat tangan dokter. Perantaranya ya mungkin saja manusia, mungkin si, si pulan, mungkin si itu. Saya tidak pernah meyakini bahwa ada yang bisa memberi rizki kepada saya kecuali Allah. Rizki itu datang dari Allah lewat tangan si Anu. Lewat saya bekerja di perusahaan Anu. Bukan perusahaan Anu yang memberi rizki pada saya. Bukan perusahaan telkom yang memberi <laughs> rezeki kepada kita. Yang memberi rezeki itu Ar-Razak Allah. Lewat telkom. Makanya faiza maritu fahuwa yasfid. Jika aku sakit hanya Allah yang maha menyembuhkan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Sering kita jumpai dalam kehidupan itu terasa kadang-kadang aneh kalau kita lihat dari ukuran ilmu dan sebagainya. Tapi tidak aneh dalam urusan keyakinan. Dua orang sama-sama punya penyakit yang sama gitu. Yang satu kayanya luar biasa, yang satu miskinnya luar biasa. Penyakitnya serua. Yang kaya luar biasa, lalu pergi ke luar negeri. Sampai berapa negara didatangi itu untuk berobat itu. Habislah ratusan juta mungkin. Obat mungkin sudah setengah ember diminum. Gak sembuh-sembuh. Sementara yang miskin luar biasa itu Mau berobat ke luar negeri mana? Miskin. Ke dokter saja di Bandung itu sanggup, Tapi dia bukan tidak usaha, usaha. Apa yang bisa dia usahakan? Dalam batas kemampuan dia jamu. Minum jamu empat ribu. Minum jamu, sengaja minum jamu empat ribu. Minum mana teh jamu yang 4000. ribu. Habis 4 bungkus. Sehat ya. Sehat main aku jamu 4 bungkus. 15 ribu. Oris itu ratusan juta kalau negeri sehat-sehat. Hanya dengar dia, saya tambah sehat sini. Hanya dia beli juga jamu, meninggal aja. <laughs> Lo yang menyembuhkan teh emangnya jamu? Yang menyembuhkan kan bukan obat, bukan dokter. Yang menyembuhkan atau tidak itu hanya Allah. Allah berkenan menyembuhkan penyakit saya setelah saya meminum jamu, setelah saya berobat ke dokter. Bukan Allah yang bukan bukan bukan si jamu itu yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Kewajiban kita itu berusaha, itu <laughs> kewajiban kita. Soal berhasil atau tidaknya usaha kita Allah yang menentukan. Selama Allah belum menyatakan kun fayakun, tidak akan pernah terjadi mau usaha kita bagaimanapun juga usaha kita itu hanya sekedar berusaha untuk mengantarkan lahirnya kun fayakun Allah. Kalau Allah mau menghargai karya dan usaha kita, dia lalu menyatakan kun jadi fayakun jadi, sembuh sembuh, sukses sukses, sakit sakit. Tinggal bagaimana kun fayakun Allah. Kita berkewajiban untuk berusaha, bukan kita yang menentukan hasil. Kita tidak pernah menentukan hasil. beberapa minggu yang lalu lima menit bisa ya lima menit berapa minggu yang lalu saya ada diwawancarai oleh pikiran rakyat soal soal suntik mati nah, itu diangkat karena mungkin banyak kasus seperti ini bukan hanya itu Bahkan saya sering juga beberapa kali itu di ditelepon orang itu ya. Karena mungkin nggak sempat kalau harus ke rumah, mereka sedang panik di rumah sakit. Ada keputusan dari tim dokter, mustahil ini bisa sembuh. Orang tuanya di ruangan ICU. Orang tua Anda ini sekarang masih bisa bertahan hidup karena alat saja yang dipasang di ruang ICU itu. Pasang semua alat-alat itu. Kalau kami cabut katanya alat ini, gim. Kalau tidak dicabut, paling hebat bertahan dua minggu. Nah sekarang, ruangan ICU ini katanya sehari sekian. Dengan segala peralatan obat dan sebagainya. Sekian kali 14 hari, seminggu, dua minggu, seberapa sekian puluh juta maut-maut keneh wae akhirnya dikubur-kubur juga meninggal juga malah meninggalkan utang pada rumah sakit ini kan lebih baik cabut saja sekarang selesai kubur ke bingung keluarga kan itu sering saya nemukan itu ya kasus-kasus seperti -kasus nelfon bilang teruskan usaha itu Ya kalau dicabut mati, ya mungkin. Jangankan yang ini, yang sakit. Yang sehat juga cekek, mati. Karena itu jangan dicekek. Yang sehat itu. jangan dicekek. Jangan ditusuk. Nanti yang dia bisa mati itu, dirusak badannya itu organ-organ tubuhnya sehingga dia tidak layak lagi untuk ruh itu tinggal. Nah itu kesalahan fatal dari kita, nggak boleh itu. Seperti juga kita jangan mencekik orang yang sehat sehingga mati, ya ini pun jangan dilepas kalau memang itu perhitungannya. Dan ajal itu sudah ada ketentuannya. Likulli ummatin ajal faizajajaluhum jajaluhum la walayastakdimun. bagi setiap manusia itu sudah ada ketentuan ajalnya kalau sudah tiba ajal seseorang tidak ada yang bisa mempercepat atau memperlambat kata teori dokter ini 14 hari lagi. Saya nggak tahu. Najal kan nggak tahu. Kalau sudah tiba ajalnya, mau alat itu sampai berapa banyak pun ya meninggal. Seribu dokter di sekelilingnya ya meninggal kalau sudah tiba ajalnya. Nggak bisa dipercepat atau diperlambat walaupun hanya satu detik. Dan ini terjadi, saya alami dalam keluarga saya, bahkan dulu itu pernah terjadi. Ibu saya sudah difonis itu. Karena menderita serosis, hepatitis C, terakhir itu dinyatakan C. 18 dokter yang satu tim itu. Malah jadi penelitian, akhirnya jadi di, diseminarkan, disimposiumkan di Bali itu. Meminta izin pada kita itu. Dianggap kasus aneh. Aneh, cek mana mana Fungsi hatinya hanya tinggal 25 persen. Waktu 14 kali seingat saya keluar masuk rumah sakit itu. Waktu yang ke-8 kalau nggak salah masuk rumah sakit. Udah koma total itu. Ini pun udah nggak kerabat, Denyut jantung itu udah nggak kerabat ini. Akhirnya padahal butuh kan darah keluar itu. Banyak darah keluar itu. Akhirnya butuh transfusi, butuh di apa? di infus. Akhirnya di vena seksi. Saya juga jadi tahunya gara-gara eh, dulu waktu itu aja ngurus-ngurus. Dia namanya dia vena seksi. Vena seksi itu dibelah, bedah ini. Dekat mata kakinya itu. Oleh ahli bedah, dokter bedah. Bedah itu. Untuk bisa menemukan ini, <laughs> masukin jarum, infus dan sebagainya. Itu biasanya seberapa jam lah dokter ahli bedah itu. Ini sampai satu jam susah menemukan itu. Sudah nggak ada ini aja. Sama sekali seperti orang sudah nggak ada aja. Hanya dari tim dokter itu ada yang menghampiri saya, latihan katanya. Gitu apa enggak sebaik sebaiknya dibawa pulang aja? Maksud dokter apa sih? Ya apalagi mau kita harapkan dari sini. Kan hanya alat saja ini. Ini, ini. Itu udah nggak ada sebenarnya. Oh gitu sih. Alah saya bilang mentolong saya bilang saya diberi satu lembar kertas dari dokter dari rumah sakit ini bahwa dokter sudah, rumah sakit sudah tidak sanggup menangani ibu saya dengan selembar itu saya bawa pulang ibu selesai sudah pada Allah Allah tahu saya bilang kepada keluarga saya tinggal katakan bukan saya yang membunuh ibu dokter-dokter itu hmm. Wah, cina jadi kia cina. <laughs> saya bilang, dokter jangan tersinggung ini. Saya datang membawa ibu saya ke rumah sakit ini dan menyerahkan ke dokter. Wallahi demi Allah. Tidak ada sedikit pun saya punya keyakinan bahwa ibu saya akan sembuh oleh dokter. Tidak ada sedikit pun saya punya keyakinan bahwa ibu saya akan sembuh oleh obat yang diminum dan dikasih oleh dokter. Saya tidak punya keyakinan sedikit pun. Kalau saya punya nauzubillah punya keyakinan seperti itu, saya sudah menyekutukan Allah, sudah musyrik, sudah tidak la ilaha illallah lagi. Sembuh atau tidaknya ibu saya itu tergantung Allah. Kewajiban saya sebagai manusia, kita sebagai manusia, cuman berusaha. Saya sebagai anaknya nggak punya ilmu kedokteran itu. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan dalam usaha. Yang bisa saya lakukan sebagai anaknya, saya bawa ibu saya ke rumah sakit. Kata Allah, Fas'alu ahla zikri in kuntum Lamun. Jika kamu tidak tahu, tanyalah kepada yang tahu. Maka saya datang ke, untuk meminta tolong kepada yang tahu soal urusan ini ya dokter. Nih, silakan dokter berusaha. Saya tidak akan pernah menuntut kalau dokter tidak berhasil. Dan yang berhasil atau tidak bukan dokter yang menentukan. Yang saya minta dokter berusaha saja sebenarnya. Berhasil, alhamdulillah Allah meridhai dengan kun fayakunnya tidak berhasil ya memang Allah sudah menghendaki. Ya, baik katanya kalau memang begitu. Terus diusahakan. Memang akhirnya ibu saya meninggal. Tapi empat tahun setengah setelah peristiwa itu. Setelah itu sehat lagi, seger deh, ngobrol deh, malah di itu dok, sukses bu, itu dokter itu pernah itu. <laughs> malah dicekek oleh ibu saya. <laughs> nah, tapi dalam suasana sudah bercanda gitu kan waktu itu batal saya nggak balik pulang lagi ke rumah biasa lagi seperti gimana seperti ya, ini lagi sehat lagi seperti itu akhirnya masuk lagi rumah sakit karena memang sudah saya rasa itu empat tahun saya baru meninggal bukan kita yang menentukan itu semua kita tidak pernah menentukan apa-apa kita tidak pernah menentukan hasil yang ada dalam diri kita hanyalah kemampuan untuk berusaha iya karena budu nah, Allah tempat kita mengabdi al-ma'bud dalam pengertian kita mengesahkan Allah dari sisi itu. Waktu kita sudah lebih 16 menit. Biarlah yang tiga dan empat nanti kalau Allah masih menakdirkan kita ketemu lagi. Sekian terima kasih. Selamat melaksanakan ibadah kita kembali dalam pengabdian kita mudah-mudahan apa